Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin di sini beliau melanjutkan pembahasan yang ada pada Ali Batida'u Dan kembali beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-117 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa rafa'u mubtada'an bil dan para ulama nahwu itu merofakkan mubtada ya sebab mengapa mubtada itu rofa menurut para ulama nahwu itu karena adalah ibtida ya ibtida itu nanti akan dijelaskan bahwa itu adalah amil maknawi yang disebabkan karena mubtada itu berada di awal sebuah kalimat. Ya, awal sebuah jumlah. Kemudian kada karaf'u khabarin bil mubtada. Dan demikian juga para ulama nahwu itu menetapkan bahwa yang merofakkan khobar itu adalah mubtada. Jadi secara umum bait ini itu menjelaskan bahwa penyebab mubtada itu rofa itu adalah ibtidak. Ya. Dan yang menyebabkan khobar itu rofa itu adalah mubtada itu tersendiri. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk bait yang ke-117 ini yaitu al-amilu fil mubtada'i wal khabari yaitu amil yang beramal pada mubtada dan khobar. Kemudian beliau hafizahullahu taala menjelaskan al-mubtada'u marfu'un. Mubtada itu dihukumi atau hukum i'rabnya adalah marfu'. وَالرَّافِعُ لَهُ 'amilun مَعْنَوِيٌ Dan yang merofakkan betada itu adalah 'amil ma'nawi. Apa 'amil ma'nawi tersebut? وَهُوَ لِبَتِدَاءُ Ya, 'amil ma'nawi yang merofakkan betada adalah alibetida. Apa yang dimaksud dengan alibetida? Walibtida'u huwa tajarrudu lil isnadi. Dan ibtida itu adalah ya tajarrud, ya, kosongnya sebuah susunan isnad. Wa ma'nahu dan dengan makna lain kaunul ismi mujarrodan 'anil awamilil lafziyati ghairi zaidati wa shibahiha. Ya dan dengan makna lain yang dimaksud dengan at-tajarrud lil isnad itu adalah ismi mujarrodan anil awamilil lafdhiyati. Yaitu keadaan isim yang kosong ya atau tidak terdapatnya amil yang lafdhiyah ghairi zaidati wa shibahiha melainkan kalau amil tersebut itu ada lafadznya namun lafadznya berupa lafadz zaidah ya lafadz tambahan wasyibahiha atau lafat yang serupa dengan amil tambahan tersebut. Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa ali betidak itu ketika isim tersebut, ya mubtada tersebut itu tidak mengandung amil lafziyah. Ya maka dapat dikatakan terdapat ali betidak. Melainkan kalau seolah ada kata tambahan ya seolah ada amil lafdhiyah namun itu sebetulnya zaidah ya maka tidak masuk dalam definisi ini atau yang serupa dengan amil lafdhiyah yang eh, atau yang serupa dengan amil zaidah tadi ya ini akan lebih mudah dipahami ketika nanti kita melihat contoh yang diberikan dalam penjelasan faida kulta, maka ketika engkau mengatakan al-kadhibu madhmumun. Ya, al-kadhibu madhmumun. Ya, kedustaan adalah sesuatu yang tercela. Fal kadhibu marfu'un. Maka lafat al-kadhibu itu hukumnya marfu. Ya, maka lafat al-kadhibu itu marfu. Walladhi rafa'ahu 'amilun ma'nawiyyun. Dan yang merofakkan lafat al-kadhibu itu adalah amil ma'nawi. Ya, apa amil maknawinya? Wa huwa wujuduhu fi awalil kalami lam yasbiqhu lafzun akharu. Ya. Amil maknawinya adalah keberadaan lafat al-kadhibu tersebut di permulaan kalam, ya, di awal kalam. Ya, kita lihat al-kadhibu itu merupakan kata pertama yang ada dalam kalam tersebut. Lam yasbiqahu lafdhun akharu. Ya, tidak didahului oleh lafat yang lain. Wa yutlaqu ala hadzal 'amilil ma'nawiyyi alibatida'u. Maka amil maknawi yang seperti ini, ya sebuah kata terletak di awal kalam, ya ini amilnya maknawi, maka amil maknawi seperti ini itu dinamakan dengan alibetida'u. Dinamakan dengan ibetida. Kemudian wa idza kulta hal min rajulin maujudun ya maka jika dan jika engkau mengatakan hal min rajulin maujudun apakah ya ada seorang laki-laki yang hadir misalnya atau yang ada. Maka perhatikan di sini hal min rojulin maujudun. Farojulin mubtadaun marfu'un. Maka lafat rojulin yang ada di sini itu kedudukannya dalam kalimat itu adalah sebagai mubtada yang marfu. Yang walaupun kita lihat harokatnya di situ kasroh, ya kasrotain, rojulin. Akan tetapi kedudukannya dalam kalimat adalah mubtada yang marfu. Bidhammatin muqaddaratin. Yang menjadi tanda rofaknya adalah dhammah muqaddarah. Dhammah yang diperkirakan. Mana amin zuhuriha ishtighalul mahalli biharokati harfil jarriz zaidi. Yang menghalangi yang ditampakkannya dhammah pada lafat tersebut Ya, yang menghalangnya adalah istighalul mahalli biharokati harfil jarriz zaidi. Karena lafat rojulin itu secara kedudukan sudah sibuk dengan harokat huruf jar zaid. Kita mengetahui bahwa isim kalau datang setelah huruf jar, ya dia pasti majerur secara lafat di sini. Ya, maka karena secara lafat, itu lafat rojulin sudah sibuk dengan huruf jar sebelumnya, dia harus berharokat kasroh, maka dommah itu tidak dapat ditampakkan. Wal amilu fihi alibatida'u. Dan di sini, amil yang menjadikan rojulin sebagai mubetada, itu apa? Ibetidak. Ya, artinya walaupun seolah di situ ada huruf jar min, namun ternyata amilnya tetap ibtidak. Wala atharo lil harfi min. Ya. Maka secara hukum i'rab di sini ya secara kedudukan kedudukannya dalam i'rab dalam kalimat itu huruf jermin di sini itu tidak memiliki pengaruh. Ya, mengapa? Li'annahu harfu jarrin zaidun. Karena huruf jarmin yang ada di halmin rojulin maujudun ini, itu adalah huruf jar tambahan. Ya, artinya tidak ada pun maknanya tetap sama. Fahuwa mutajarridun anil awamilil asliyati. Maka kalam ini yaitu hal min rojulin maujudun, itu kosong atau tidak mengandung amil yang asli. Ya, karena min di sini itu hanyalah e, amil atau huruf jar yang tambahan. Maka ini tadi yang dimaksudkan di definisi awal, ya tadi dikatakan kaunul ismi mujarradan anil awamilil lafdhiyati ghairiz zaidati. Yang dimaksud dengan zaidah itu ini di sini, min yang ada di sini. Ya, maka kalau ada huruf zaidah seperti min, itu tetap amil yang mem yang merofakkan mubtada itu adalah tetap ibtidak. Kemudian wa idza qulta rubba rajulin qaimun. Ya, rubba rajulin qaimun. Banyak laki-laki yang berdiri. Farajulin mubtadaun. Maka lafat rojulin yang ada pada kalimat ini, rupa rojulin ko imun, itu adalah mubetada. Kama takot dama, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya, ya di paragraf sebelumnya. Walaupun di situ harokatnya kasroh, tetapi dia tetap kedudukannya sebagai mubetada. Wal'amilu fihi alibatida'u dan amil yang merofakkan rojulin di sini itu adalah ibtidak. Wala atharo lil harfi rubba. Dan huruf rubba di sini, ya huruf jar rubba di sini, itu tidak memiliki pengaruh ya terhadap kedudukan i'rab kata rojulin. Ya dia tetap mubtada. Mengapa? Ya li'annahu harfu jarrin syabihun bizzaidi. Karena kata atau huruf rubba ini itu adalah huruf jar yang serupa dengan huruf jar tambahan. Nah, kita lihat di sini ada catatan kaki. Ya. Al-amilu thalathatu anwa'in. Amil itu ada tiga macam. Alifun, ya, yang A atau yang pertama, asliyun, yaitu amil yang asli. Apa yang dinamakan dengan amil asli? Wahuwa ma la yustaghna anhu. Jadi yang dinamakan dengan amil asli itu adalah amil yang ma la yustaghna anhu. Yaitu amil yang memang diperlukan atau dibutuhkan dalam kalimat. Ya, tidak bisa dihilangkan, karena kalau dihilangkan nanti maknanya akan berubah. Ya, karena itu dikatakan la yustaghna anhu. Kalimat tersebut itu memerlukan amil tersebut untuk menunjukkan makna yang dimaksud. Mithlu contohnya adawatun nasbi ya adat-adat penasob wal jazmi ya dan adat-adat penjazm. Kemudian wa ba'du hurufil jarri dan sebagian dari huruf jar. Maka di sini dinamakan sebagai amil asli karena dibutuhkan dalam kalimat tersebut. Baun, kemudian yang B, amil yang kedua, zaidun, yaitu amil yang zaid, amil tambahan. Wahuwa mayustagna anhu. Ya, amil yang zaid itu adalah sebetulnya amil yang sebetulnya tidak diperlukan dalam susunan kalimat. Maksud tidak diperlukan di sini, kalau misalnya amil tersebut dihilangkan, ya maka secara umum maknanya tetap sama. Wa innama yu'ta bihi litauqidi. Ya, amil yang zaid ini itu didatangkan hanya untuk memberikan taukid, yang memberikan penekanan saja. Ya. Mithlu contohnya alba'u wa min. Ya. Contohnya huruf jar dan huruf jar min. Fi ba'dit tarokibi. Ya, di sebagian susunan kalimat. Maka tambahan ba atau min tersebut itu sebetulnya ya secara makna tidak mengubah, hanya memberikan makna taukid. Ya. Min hurufil jarri. Ya, dan eh Ba dan min ini itu merupakan bagian dari huruf jar. Kemudian beliau melanjutkan wal harfu zaidu la yahtaju ma'a majrurihi ila muta'allaqin. Dan huruf zaid ya huruf jar zaid bersama majrurnya itu tidak memerlukan kepada muta'allaq. Ya, karena biasanya kalau kita mengi'rab sebuah kalimat yang terdapat jar majerur, ya maka kita mengirupnya jar majerur ini muta'alliq dengan sesuatu. Ya, sesuatu itu yang disebut dengan muta'allaq Nah di sini kalau huruf jar zaid ini itu tidak memerlukan muta'allaq Ya tidak ses memerlukan sesuatu yang dikaitkan atau diikat dengan huruf jar majrur tersebut. Jimun kemudian yang c ya atau amil yang ketiga syabihun bizaidi yaitu amil yang serupa dengan amil tambahan. Apa itu? Wa huwa ma lahu ma'nan khassun. Yaitu amil yang dia itu memiliki makna khusus. Ya. Wa laisa lahu muta'allaqun. Ya, dan juga amil syabih bizaid ini itu juga tidak memerlukan muta'allaq. Berarti mirip dengan jenis yang kedua tadi. Wa hadzan naw'u khassun hurufil jarri. Dan macam ini yaitu uh, amil yang serupa dengan zaid ya. Amil yang serupa dengan amil tambahan tadi khassun bi ba'dhi hurufil jarri Ya, dia khusus untuk sebagian huruf jar. Mithlu rubba, ya contohnya rubba tadi dalam kalimat rubba rojulin ko imun. Maka rubba tersebut dia memiliki makna khusus. Ya, yaitu artinya ya di sini katakanlah yang artinya banyak. Maka di sini dia memiliki makna khusus namun dia tidak memerlukan muta'allaq Ya, tetap tidak memerlukan muta'allaq karena itu dinamakan sebagai syabihun bizaidi. Ya, dia serupa dengan amil tambahan walaupun dia memiliki makna khusus. Kita kembali ke atas. Ammal khabaru fa'amilur raf'i fihi huwal mubtada'u. Ya ammal khabaru Fa'amil fa'amilur raf'i fihi huwal mubtada'u. Adapun khobar, maka amil yang merofakkan khobar itu adalah mubtada. Wa huwa amilun lafdhiyun. Dan mubtada itu merupakan amil lafdhi. Karena memang ada lafadznya. Ya, jadi e, bait ini menjelaskan mengenai amil untuk mubtada dan amil untuk khobar. Kemudian beliau melanjutkan wa hadza ma'na qawlihi wa rafa'u ila akhirih. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa rafa'u sampai akhir. Ya. Ai maksudnya hakaman nahwiyuna bi raf'il mubtada'i bi amilin ma'nawiyyin yaitu para ulama nahwu itu memberikan hukum bahwa yang merofakkan mubtada itu adalah amil maknawi. Apa amil maknawinya? Wa huwa libtida'u. Ya, amil maknawinya yaitu ibetida Wa bi raf'il khabari bi amilin Dan para ulama nahwu itu memberikan hukum bahwa yang merofakkan khobar itu adalah amil lafzi ya amil yang memiliki lafat. Apa itu wahuwal mubtada'u? Ya amil tersebut adalah mubtada'. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala kembali mengutip ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-118 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wal khabaru al, wal khabarul juz'ul mutimmul faidah kallahu barrun wal ayadi syahidah ya Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan wal khabarul juz'ul mutimmul faidah dan khobar itu merupakan bagian dari kalam yang menyempurnakan faidah Ya, menyempurnakan makna atau faidah yang terkandung dalam kalam. Itulah yang dinamakan dengan khobar. Kallahu barrun. Ya, contohnya adalah lafat barrun yang ada pada kalimat Allahu barrun. Ya, Allah adalah zat yang maha berbuat baik. Maka lafat barrun ini itu menyempurnakan faidah. Ya, bahwa Allah itu adalah zat yang maha berbuat baik wal ayadi syahidah. Ya, dan juga pada al ayadi syahidatun. Ya, al ayadi syahidatun. Maka syahidatun di sini itu menyempurnakan faedah atau makna dari kalimat. Ya, bahwa al ayadi ya dan pemberian-pemberian dari Allah itu syahidatun merupakan bukti atau saksi bahwa Allah adalah zat yang maha berbuat baik. Maka di sini lafat barun dan syahidatun itu adalah khobarnya. Kemudian Asyai Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk bait ke-118 ini, yaitu Ta'riful Khobari, yaitu definisi dari khobar. Kemudian beliau hafizahullahu taala melanjutkan penjelasan untuk bait ini. Beliau mengatakan arrafal khabara dunal mubtada'i. Di sini kita melihat Ibnu Malik rahimahullahu taala itu memberikan definisi untuk khobar, namun beliau tidak memberikan definisi untuk mubtada. Ya mengapa? Ihtimaman bimahattil faidati karena beliau fokus ya ya ber, atau berfokus memberikan perhatian besar terhadap sesuatu yang menjadi tumpuan atau pusat dari faidah. Ya, kita melihat bahwa dalam kalimat ya kalimat yang mengandung mubtada dan khobar itu yang memberikan faedah itu adalah khobarnya. Ya, karena dia yang memberikan hukum terhadap ya mubtada' dengan sesuatu, menghukumi mubtada' dengan sesuatu, maka itulah yang memberikan faedah. Karena beliau fokus di situ, maka beliau memberikan definisi untuk khobar dan tidak memberikan definisi untuk mubtada'. Wa tauti'atan litaqsimihi. Ya dan juga ya untuk pendahuluan sebelum menjelaskan pembagian dari khobar. Ya. Kemudian oli mihi ila mufradin wa ghairihi. Ya wa tauti'atan li mihi ila mufradin wa ghairihi. Ya karena sebagai pendahuluan penjelasan sebelum membaginya membagi khobar menjadi khobar mufrad dan khobar yang selain mufrad. Ya. Fal khobaru ya maka khobar huwal juz'ul mutimmul faidata. Ya, yaitu sebagian dari kalam yang menyempurnakan faidah. Ya, atau kalau di itu kitab mengenai uh, i'rab dari alfiyah itu dibaca al-juz'ul mutimmul faidati. Ya, artinya sama ya, bagian yang menyempurnakan faidah. Namun di sini al-faidati itu mudhaf ilaih bagi al-mutimmu. Ya, dari susunan uh, eh, idofah, ya, penyandaran dari uh, maf'ul bih dari isim fa'il al-mutimmu. Ya, bisa dirujuk pada kitab tersebut. Ma'a mubtada'in ghairil wasfil madhkuri. Ya maaf, ghairul wasfil madhkuri atau maaf betul majrur ya karena ini menyifati mubtada berarti ma'a mubtada'in ghairil wasfil madhkuri. Ya, jadi al juz'ul mutimul fa'idata ma'a mubtada'in ghairil wasfil madhkuri. Dan khobar itu adalah bagian yang menyempurnakan faidah bersama mubtada. Namun mubtada tersebut itu bukan berupa wasf. Ya sebagaimana yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya. Ya. Karena kita mengetahui mubtada itu ada yang berupa wasf dan itu tidak termasuk dalam pembahasan ini. Karena kalau mubtada'nya berupa wasf, ya bisa jadi khobarnya itu berupa uh, isim marfu yang sada masadal khobar. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Hada huwal aslu. Ya, maka definisi yang diberikan tadi bahwa khobar itu sudah menyempurnakan faedah dari suatu kalam itu merupakan hukum asal wal gholibu, ya dan juga yang umum atau hadah wal aslu ini merupakan hukum asal bahwa khobar itu merupakan sesuatu yang atau bagian yang menyempurnakan kalimat Wal ghalibu annal khabara yutammimu binafsihil fa'idata ma'al mubtada'i. Ya karena biasanya khobar itu dengan lafadznya tersendiri, lafadz khobar itu sendiri itu sudah menyempurnakan faidah bersama mubtada. Artinya ada mubtada dan khobar itu biasanya sebuah kalam itu faidahnya sudah sempurna. Ya li'annal mubtada'a mahkumun alaihi ya karena mubtada itu kedudukannya sebagai mahkum alaih ya dihukumi dengan suatu perkara yang penghukumannya itu disebutkan dalam khobar wal khobaru mahkumun bihi ya dan khobar itulah yang digunakan untuk menghukumi mubtada ya istilahnya mahkum alaihi dan mahkum bihi kama fil amthilati sebagaimana dalam contoh wa qad yutammimuha ahyanan musa'adati lafdhin akhara. Ya. Ini penting wa qad yutammimuha ahyanan musa'adati lafdhin akhara. Ya kan tetapi terkadang ya, walaupun hukum asalnya khobar itu sudah menyempurnakan kalimat atau kalam, namun terkadang yang menyempurnakan faedah ya, itu tidak cukup hanya khobar. Ya, terkadang memerlukan musa'adah, memerlukan bantuan dari lafat yang lain. Ya, artinya khobar itu belum kemudian maknanya menjadi sempurna. Perlu ada lafat lain yang membantunya. Contohnya apa? Kan na'ti. Ya, contohnya adalah na'at. Ya, contohnya adalah na'at. Naat bagi khobar itu nanti yang akan menyempurnakan faidahnya. Ya, contohnya itu ya fi mithli qaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-166 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bal antum qaumun adun Ya, bal antum qaumun adun. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya ya bahkan kalian adalah orang-orang yang atau kaum yang melampaui batas. Fa inna ma'nal khobari qaumun ma'lumun. Ya, karena makna khobarnya, ya di sini mubtada'nya adalah antum, ya, kemudian khobarnya adalah qaumun itu sudah diketahui. Ya, katakanlah uh, jumlahnya hanya antum kaumun. Kalian adalah kaum. Nah, itu sudah diketahui. Ya, faidahnya belum sempurna menyampaikan apa yang dimaksud dalam ayat ini. Ya. Walladhi tammamal faidatal asasiyata huwan na'tu ba'dahu. Ya yang menyempurnakan faidah inti yang dimaksud dalam ayat ini itu adalah naat yang datang setelahnya yaitu aduna. Ya, aduna. Kalian adalah kaum yang melampaui batas. Kalau kalian kalau antum kaumun hanya kalian adalah kaum itu sudah maklum sudah diketahui. Nah, di sini ada lafat lain yaitu naat aduna itulah yang menyempurnakan faidah yang dimaksud dalam ayat ini. Ya, terkadang seperti itu. Tapi hukum asalnya, khobar itu sudah menyempurnakan faidah dari suatu kalam. Kita kembali ke atas. Nah, di sini, kakaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, dalam surat Az-Zumar ayat ke-62 Allahu khaliqu kulli Ya, Allah adalah zat yang maha menciptakan segala sesuatu. Maka di sini kita melihat bahwa mubtada'nya di sini yaitu lafzul jalalah Allah itu bukan wasaf. Ya, sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya. Maka di sini khaliqu ya itu adalah khobar ya khobar yang menyempurnakan uh, makna dari kalam ini. Kemudian beliau yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan itu melanjutkan penjelasan wa kharaja biqaulina ma'a mubtada'in fa'ilul fi'li. Ya wa kharaja biqaulina ma'a mubtada'in fa'ilul fi'li. Ya lafadz fa'ilu di sini fa'il untuk fi'il kharaja. Dan dengan ucapan kami, yaitu ma'amu betadain, tadi kan beliau mendefinisikan Al-khobaru huwal juz'ul mutimmul fa'idata ma'amu betadain ghoiril wasfil madhkuri. Nah dengan adanya kata ma'amu betadain di definisi tersebut, maka fa'il bagi sebuah fi'il itu keluar dari definisi khobar. Ya. Nahwu contohnya, contohnya intasorol hakku. Ya, intasorol hakku. Ya, kebenaran itu memperoleh kemenangan, ya, atau kebenaran itu yang menang. Maka di sini kita melihat lafat al -hakku, ya, di sini apakah bisa kita katakan sebagai khobar, ya, dia akan menyempurnakan makna. Tetapi dia bukan khobar. Mengapa? Karena tadi definisinya ma'amu betadain. Ya harus datang bersama betada. Ya, di sini apakah ada mu betada? Tidak. Ya, yang ada adalah intasoro. Ya, intasoro di sini adalah fi'il. Ya. Kemudian fa'innahu wa in kana mutammiman lil fa'idati ya. Karena lafat al-haqqu di sini walaupun dia itu menyempurnakan faidah lakin laisa ma'a mubtada'in. Akan tetapi lafat al-haqqu itu tidak datang bersama mubtada. Bal ma'a fi'lin. Ya, akan tetapi datangnya bersama fi'il, ya fi'il intasoro. Fayakunu fa'ilan la khobaron. Maka al-haqqu ini menjadi fa'il, bukan khobar. Kemudian, wa khoroja biqaulina ghairil wasfil madhkuri fa'ilul wasfi. Dan dengan ucapan kami dalam definisi tadi yaitu ghairil wasfil madhkuri, maka fa'il dari wasf itu juga keluar dari definisi khobar. Ya, ini pembahasan yang sebelumnya. Kama takotama, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Nahwu contohnya amusafirun abuka ila makkata. Ya, amusafirun abuka ila makkata. Ya. Apakah bersafar ayahmu menuju Mekkah? Ya, kita lihat di sini musafirun itu sebagai mubtada. Akan tetapi di sini dia itu adalah wasaf ya wasaf yaitu isim fa'il dari safaro yusafiru. Maka wasaf ya yang datang setelahnya abu di sini ya abu di sini bukan khobar akan tetapi sebagai fa'il dari wasaf yaitu musafirun. Ya. Fa innahu wa in kana mutammiman lil faidati ya wal, jadi akan tetapi atau di sini musafirun walaupun dia itu maaf di sini abu ya abu abuka di sini walaupun dia itu menyempurnakan faedah lakin ma'amu betadain huwa wasfun akan tetapi abu di sini atau abu abuka di sini datangnya bersama mubtada yang berupa wasaf yaitu musafirun ya musafirun ini karena wasaf maka yang datang setelahnya itu adalah uh, eh, isim marfu yang dapat menempati kedudukan khobar. Ya, ini ada dalam penjelasan sebelumnya. Kemudian wahada makna qawlihi wal khobarul juz'ul mutimmul faidah. Ya, dan ini adalah maksud dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wal khobarul juz'ul mutimmul faidah. Ya, dan khobar itu adalah bagian dari kalimat yang menyempurnakan faedah. muson nifu anil nil madhkuraini. Ya, dan muson nif itu diam atau tidak menyebutkan dua koid yang disebutkan di atas tadi. Ya, kan karena kalau di sini tadi Asyai Abdullah Al-Fauzan menambahkan dua koid. Yang pertama ma'amu betadain, ya. Kemudian yang kedua, ghairil wasfil madhkuri. Yang sudah dijelaskan dalam dua paragraf sebelumnya. Namun di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala tidak menyebutkan dua koid tersebut, ya, dua uh, pembatas tersebut. Ya. Mengapa? Li'anna dzalika ma'lumun min qawlihi mubtada'un Zaidun wa khobar? khabar, ya. Karena itu sudah dapat dipahami dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala pada bait yang sebelumnya ya yaitu pada permulaan bab, ibtida mubtadaun zaidun wa adirun khobar ya zaid di sini adalah mubtada dan adirun adalah khobar lafadznya ya lil ilmi bi annal khabara la yakunu illa ma'a mubtada'in ghairil wasfi ya maka di sini sudah diketahui bahwa khobar itu tidak akan muncul atau tidak akan ada dalam suatu kalimat, melainkan bersama mubtada yang bukan berupa wasuf. Ya, jadi dengan contoh ini saja, Zaidun ini itu sudah menyebutkan bahwa khobar adirun itu hanya akan ada bersama mu'betadak yang bukan berupa wasuf. Kama annal mithala yufidu dhalika. Ya sebagaimana bahwa contoh yang diberikan yaitu Zaidun adirun itu sudah memberikan makna demikian. Wa qawlihi ya dan ini adalah makna dari ucapan atau wa qawluhu ya dan ucapan dari Ibnu Malik rahimahullah taala kallahu barrun ya sebagaimana contoh Allahu barrun maka apa maksud barun di sini? Ai kathirul ihsani. Ya, yaitu zat yang banyak berbuat baik. Ya, jadi Allah adalah zat yang ya, maha atau banyak berbuat baik. Wal ayadi ya dan al ayadi ya al ayadi itu jamak bagi yadun ya ayadin itu jamak bagi yadun namun di sini ai anniamu ya Al-ayadi itu artinya an-ni'amu. Maksudnya adalah nikmat-nikmat. Ya, mengapa? Li'annal yada tutlaku ala ni'mati. Karena lafat yadun ya, yang secara harfiah artinya tangan, itu juga digunakan untuk menyebutkan suatu kenikmatan. Ya. Wa qad warada dzalika fi kalamil arabi. Ya, sebagaimana orang-orang Arab menggunakan lafat yadun itu untuk menyebutkan kenikmatan. Ya, jadi secara umum ketika ada dalam mungkin puisi orang Arab atau ucapan orang Arab lafat yadun itu bisa atau dapat dimaknai bermakna kenikmatan. Amma fi ayatis sifati. Ya, adapun dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai sifat Allah. Yang kita mengetahui yadun itu merupakan salah satu sifat Allah yang uh, disebutkan dalam Al-Quran. Wa ahadithiha dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah. Yang kita juga mengetahui bahwa uh, sifat Allah itu dijelaskan dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam ayat Al-Quran dan hadis yang menyebut, menyebutkan sifat Allah, fala yajuzu tafsirul yadi bin ni'mati. Ya, maka tidak diperbolehkan untuk menafsirkan tangan yang disebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis hadis-hadis yang menyebutkan sifat Allah, itu tidak diperbolehkan untuk menafsirkan tangan sebagai nikmat. Li'annahu ta'wilun fasidun ya. Karena dalam ayat Al-Qur'an yang menjelaskan sifat dan hadis-hadis yang menjelaskan sifat, kalau tangan ditafsir sebagai nikmat itu adalah takwil yang ya keliru. Ya, takwil yang rusak. Bal tuthbatul yadu lillahi ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Ya, akan tetapi sifat tangan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang layak atau pantas ya, bagi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditetapkan dan disandarkan ya apa sifat atau sifat tangan yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.